Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن استنى بسنته الى يوم الدين اما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في اياته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الآية Hadrat al-kiram yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan nikmat yang banyak nikmatnya saat ini bisa kita rasakan tanpa hadir nikmatnya tidak mungkin kita menjadi seperti ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam kita dijadikan orang yang beriman kita pun oleh Allah diberikan hidayah petunjuk dan ditopang dengan kesehatan serta kesempatan. Maka nikmat-nikmat yang tidak kelihatan yang sebenarnya itu adalah nikmat yang sangat besar bisa kita rasakan saat ini menjadi milik kita yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Marilah untuk banyak-banyak kita bersyukur memuji kehadirat Allah dengan menggunakan nikmat karena nikmat nanti akan dipertanggungjawabkan. Nabi mengajari kita sebuah doa disebutkan dalam kitab Sunan. Sebelum salam beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membaca Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah hisablah hambamu ini dengan hisab yang mudah. Kita berharap masuk surga tanpa hisab. Namun bila mana kita harus dihisab mudah-mudahan hisabnya mudah. Dan ini juga menyiratkan makna. Ketika mendapatkan nikmat kita harus bertanggung jawab dalam rangka pertanggungan jawab yang nanti akan ada di hari kiamat saat ini kita siapkan dan jawaban kita adalah amaliah perbuatan mudah-mudahan Allah memberikan nikmat memberikan taufik memberikan bimbingan memberikan barokah serta manfaat dalam nikmat tersebut sehingga semakin bertambahnya nikmat untuk kita semakin bertambah kita bertakwa kepada Allah dan istiqomah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung Allahumma amin tidak lupa kita aturkan salawat masalam untuk Nabi kita yang mulia Abdul salat wa taslim wa ala alihi wa ashabihi ajmain Bapak Ibu melanjutkan rutinan kita Kitab Arba'in Nawawi kita berada di hadis yang ke-21 tentang istiqomah dan sudah kita bicarakan hadisnya istiqomah itu apa kemudian kita juga sudah membicarakan berita gembira bagi hamba-hamba yang istiqomah. Kita ulangi hadis dengan artinya sekalian yang mana hadis ini berasal dari sahabat Nabi Sufyan bin Abdullah. Diriwayatkan dalam hadisnya Imam Muslim. Ditambahkan oleh para imam ahli hadis ada Imam Ahmad kemudian Imam Sunan kecuali Imam Abu Dawud yaitu Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ada pula Imam Darimi. Kemudian ada Imam Tobroni. Kemudian Imam Abu Dawud yang At-Toyalisi. Kemudian Imam Ibnu Nabi Asim, Imam Ibnu Nabi Dunya, Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi Kemudian Imam Al-Baghawi dan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Arba'in serta dalam kitabnya yang lain yang terkenal Riyadus Salikin. rahimahumullahul jami' mudah-mudahan Allah merahmati para ulama kita utamanya ulama-ulama ahli hadis disebutkan dalam kitab Bapak Ibu sekalian An Abi Amrin waqila Abi Amrota dari Abu Amr ulama ada yang menyebut Abu Amroh Sufyana ibni Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu an namanya Sufyan Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi beliau adalah sahabat Nabi Kala beliau berkata kultu saya bertanya Ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka wahai Rasulullah sampaikan kepada saya ucapan perkataan atau ilmu dalam agama ini yang saya tidak akan bertanya kepada seorang pun selain anda Kola Nabi menjawab Kul amantu billah takim rawahu muslimun katakanlah ucapkanlah ikrarkanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah hadis riwayat Imam Muslim dan para imam ahli hadis yang lain Bapak Ibu yang kami hormati hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dengan pengertian istiqomah yang sudah kita ketahui yaitu upaya seorang hamba untuk bisa ajak agar dia berakidah, beriman, bertauhid, taat, kemudian terus menjalankan perintah-perintah dalam agama, tidak menyimpang, tidak berbelok dan juga tidak kembali ke belakang. Kemudian berita gembira bagi hamba-hamba yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan diantaranya pada dua ayat suci Al-Qur'an yaitu dijanjikan surga sebagaimana pada surat Fusilat ayat 30 Surat Fusilat surat yang ke-41 ayat 30 dan juga dijanjikan surga lagi sebagaimana pada surat Al-Jin ayat 16 Surat yang ke-72 surat Al-Jin ayat 16 Bapak Ibu yang kami hormati, masih terkait dengan istiqomah, maka istiqomah itu harus kita wujudkan dalam setiap sisi atau lini dalam kehidupan kita. Karena nyatanya istiqomah itu berat sekali. Maka itu adanya tambahan is yang mana istiqomah tambahan is di depan dengan menggunakan tak itu adanya mukhawalah atau upaya orang berusaha untuk menggapai sesuatu. Kalau istisqa mohon hujan. Kalau istifta mohon fatwa atau jawaban. Kalau istiqomah berusaha untuk bisa ajak Berusaha untuk bisa istiqomah atau langgeng. Para ulama memberikan kita nasihat yang perlu bahkan wajib untuk kita istiqomah itu adalah istiqomah dalam dua hal yang ini satu dengan yang lain tidak kalah penting karena kalau ini tidak istiqomah nanti muspro istiqomah apa yang dimaksud yang pertama istiqomah lisan istiqomah apalagi yang kedua istiqomah perbuah perbuatan jadi istiqomah lisan, istiqomah perbuatan ini wajib dan penting. Sehingga kalau orang punya lisan yang selalu membenarkan, punya lisan yang selalu jujur, punya lisan yang selalu taat, dia berarti istiqomah. Karena tidak sedikit lisan itu yang bohong. Lisan itu yang maksiat. Dan jujur itu dikeroyok oleh banyak akhlak yang buruk. Gimana Rasul? Taat itu dikeroyok oleh banyak sekali model maksi maksiat. Tinggal kita memilih. Kita ini di mana berada di mana. Karena yang namanya maksiat, yang namanya taat akan terus ada di dunia ini. Yang namanya jujur, yang namanya dusta akan terus ada di dunia ini. Dengan pelaku atau dengan wajah yang berbeda. Kulan jenengan kan milih sing pundi kulan jenengan purun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Allahumma amin. Demikian pula istiqomah dengan perbuatan. Karena kalau hanya lisan itu adalah islamologi, orang menyampaikan begini begitu mudah, tapi perbuatan yang sulit. Perbuatan ini yang su sulit. Oleh karena itu ketika perbuatan itu begitu sulit Orang yang baik itu orang yang bisa menjadi teladan Kita selalu berdoa kepada Allah Memohon kepadanya subhanahu wa ta'ala Dan termasuk golongan mereka Contoh Ada satu ayat di surat Al-Furqan Allah menyebutkan karakteristik atau tipe-tipe hamba Allah pada ayat 74 Bapak Ibu Pirsani Allah dawuh Allah berfirman waladzina yakulun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wajalna lil muttaqina imama monggo artinya Bapak jangan terjemah nyun sewu ayat 74 Surat Al-Furqan surat 25 nggih. Al-Furqan itu nama lain Al-Qur'an. Ayat nomor 74 mendekati akhir-akhir. Artinya yang keras nggih. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Okay. Ayat ini adalah doa kita. Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan tipe atau karakteristik hambanya mereka itu orang-orang yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Mohon kepada Allah dari pasangan dan dari keturunannya itu menjadi penyejuk pandangan mata. Jadi penyejuk hati. Ya soleh, ya solika, ya baik. Soalnya sedep kali sepet niku beda sekali. Gimana bang? Cetok wes sowepet. Enten nomboten. Dungo ya. Ketemu sedap ya. Ini adalah nik nikmat Terakhir Allah menutup Firman-Nya Hambanya itu berdoa Waja'alna lil muttaqina imama Mohon kepada Allah agar dijadikan tauladan Imam pemimpin panutan bagi hamba-hamba yang bertakwa ya. Maka istiqomah dalam perbuatan yang sulit itu menjadi teladan atau panutan ini juga termasuk diantara syarat-syarat orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Selain orang itu ikhlas, mengharap ridha Allah, memiliki ilmu, maka orang itu juga harus bisa menjadi teladan. Pripun badhe ngejak lek dereng ngawali, pripun nglarang lek piyambake tasik nglakoni. Berat nih. Ya. Seperti ini berat. Makanya dulu Allah berfirman pada Nabi kemudian disampaikan kepada para sahabat sehingga ayat ini khitabnya yang ditembak oleh Nabi adalah sahabat maka mereka itu adalah orang yang paling benar dari generasi Nabi yang kita beragama ini lusut sahabat dimakmumi kali tabiin tabiin dimakmumi tabi tabiin tabi tabiin dimakmumi generasi setelahnya turun temurun sampai kulon jenengan derek orang-orang sebelum kita sampai derek kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti orang-orang setelah kita bisa jadi derek kita ya. makanya Allah berfirman di surat Al Imran ayat 110 yang terkenal kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairallahum lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Monggo artinya. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. -orang Nggih, naudzubillah. Nanti isak dibaca nggih Ustaz Tontowi. Imami ayat ini dibaca. Tapi jari wong-wong enggak usah panjang-panjang ya. Karena sholat yang enak itu sholat yang ideal jari wong-wong. Ya. <clears throat> Baik. Ayat 110 Bapak Ibu Allah mendawuhkan kuntum kalian itu khaira umatin. Itu adalah kopernya karena sebaik-baik umat. Kulon jenengan sakit, tapi pendahulu kita yang paling baik. Kita ini mengikuti mereka. Hingga sahabat Nabi itu memang rezekinya Nabi betul. Kalau kita melihat Bani Israel sekeliling Nabi Musa dan ada Nabi yang tidak punya umat dan seterusnya, para sahabat umatnya Nabi saat itu betul-betul anugerah yang luar biasa. Jumlahnya ratusan ribu. Ya, allahu anhum. Allah sudah meridhoi mereka. Waradu'an mereka nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga mereka ridho dengan pembalasan Allah ya, kita ini mengenal kemudian mendoakan mengenal dengan membaca hadis mengenal dengan membaca sejarah banyak mereka yang tidak tertulis namanya dalam perjuangan peperangan jihad yang mereka itu mengorbankan nyawa untuk Allah toh ngebotan masalah ya. mengajari kepada kita ikhlas termasuk untuk merebut kemerdekaan negeri ini yang dimanfaatkan atau yang dinikmati hasilnya oleh bangsa kita ini dulu nyawanya para pejuang, nyawanya para pahlawan itu juga tidak terhitung. Banyak mereka yang tidak jadi nama jalan dan lain sebagainya. Mengajari kita semuanya untuk menjadi hamba yang ikhlas. Allah berfirman, "Kuntum khaira umatin." Kalian itu sebaik umat. Ukhrijat linas yang dikeluarkan untuk manusia maka itu kita ini punya nilai sosial yang bisa kita kemas dalam ibadah. Sehingga ibadah kita kepada Allah itu ada yang melibatkan sosial dengan menebar manfaat. Maka itu sabda Nabi ada yang berbunyi khairun nas anfa'um linas. Sebaik manusia itu yang bermanfaat bagi yang lain. Kita kalau jadi ulama menjadi jembatan hidayah, menjadi dai, menjadi jembatan ilmu. Kemudian menjadi pendidik, menjadi jembatan wawasan dan suksesan. Kita menjadi medis jembatan kesembuhan. Kita menjadi pedagang bakulan kata ya dewi. ini. Menjadi jembatan memenuhi kebutuhan orang lain. Masalah bati punen garise. Bantu usah bati teman-teman sambil sedekah dan seterusnya. Maka ketika kita adalah khaira umatin mengikuti orang-orang yang dulu adalah sebaik-baik manusia itu ukhrijat linas dikeluarkan untuk manusia dengan banyak sekali manfaatnya tadi punya identitas atau punya ciri. Tak ta'muruna bil ma'ruf gemar aja aja yang baik amar ma'ruf watan tanhauna 'anil munkar juga melarang dari yang mungkar dan lebih didahulukan amar ma'ruf timbang nami mungkar karena nahi mungkar lebih bersiko orang ngejak niku paling nggih buatan begitu tapi lek orang larang niku enten sing diwales mbek tangan ya enten sing diwales mbek gaman barang siap ta kula jenengan Makanya sabda Nabi ketika disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa qalbihi wa dzalika aful iman. Di antara kalian kalau melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Ini mengkonsekuensikan hukumnya, kekuasaannya, kekuatannya, undang-undangnya. Pak RT nyenan RT, Pak Lurah, aparat dan penguasa negeri ini. Ya. Tapi kalau tidak mampu dengan ilmunya, ya. sabda Nabi dengan li, lisan, ini dengan ilmu. Ini wilayahnya ulama, ya. wilayahnya ulama, dan dengan tangan tadi juga dengan pertimbangan ilmu itu sendiri. Kalau tidak mampu semuanya wajib mengingkari dengan hati itu selama lemah iman. Kalau hatinya tidak ingkar berarti pro dengan kemungkaran. Betul bareng. Ya. Tidak bu, tidak boleh. Dan inkarul mungkar, mengingkari kemungkaran niku enten syarati, Enten syara, syarati. Yang pertama, kemungkarannya itu jelas mungkar. Ya. Yang memang amrun daruroh fiddin. Ya. Amrun darurion fiddin. Memang perkara yang sudah maklum. Itu mungkar. Yang kedua, bukan ranah sengketa ulama. Kalau ulama masih ada yang berpendapat boleh separuh-separuh misalkan ini dibantah ada kalang kabut kan. Ya. Tapi kalau satu ulama yang membolehkan ini masih tanda tanya. Berarti itu bisa jadi ketergelincirannya gitu. Ya. Jadi bukan ranah sengke, sengketa. Kemudian baru yang ketiga inkaru mungkar mengingkari mungkar itu orangnya lembut bijaksana karena ini bagian daripada ibadah sehingga tidak boleh ngawur ya dengan akhlak dengan budi pekerti karena tidak sedikit ucapan itu ditolak namun bantuan atau uluran tangan itu lebih diterima bisa jadi ingkar mungkar dengan itu juga masuk ya, bisa jadi dengan seperti seperti itu sehingga tidak sedikit orang tobat itu lewat mantunya orang tobat lewat besanya orang tobat ketika sudah duduk di posisi apa dan lain sebagainya. Banyak kejadian seperti itu. Sehingga kita ini tidak boleh melegalisir diri kita paling benar, paling suci, tapi mari untuk kita tebar hidayah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minu nabilah kembali ke ayat 110 surat Ali Imran, identitas dulu para sahabat Nabi khara ummah itu adalah mereka lazim dan senantiasa iman kepada Allah. Baru Allah menyebutkan walau an mana ahlul kitab bila kana khairalahum kalau ahli kita beriman itu lebih baik min minhumul mu'minun sebagiannya beriman sedikit tapi humul fasikun. Banyakkan mereka fasik. Ini menandakan dengan Nabi Muhammad diutus kalau orang tidak bersyahadat itu dikumi tidak Islam. Rezeki kita jauh zamannya, jauh tempatnya, beda sekali waktunya tapi kita bisa bersyahadat kita bisa menjadi makmum Nabi ini termasuk nikmat yang, ber, yang besar. Allahumma salimnal muslimin wa nas'alullah tabata fi hadatin Allahumma amin Bapak Ibu kiranya penting untuk kita ketahui kiat mendapatkan istiqomah ya kiat untuk mendapatkan istiqomah untuk meraih istiqomah yang pertama kita membersihkan hati, membersihkan diri dengan tobat. Ini yang pertama. Ya. Kelonjenan kata tobat. Kalau dijak tobat kita tidak boleh tersinggung walaupun rasanya di telinga pahit. Sebagaimana orang inkanu mungkar yang mendengarkan ada nasihat, ada larangan dari keburukan itu mesti pahit. Kelonjenan diomongi seringnya tidak siap. Tapi bagaimanapun itu harus kita terima agar kita ini bisa istiqomah. Masuk ustad barang ngoten niku lek dituturi bojone nggih pedes jane. nih napa nggih ayo. Iya. Nah, Malik diomongi anaknya Pak Ustad begitu, rasanya madeg begitu. Tapi nggih, jenenge obat ya pahit. Ya dengan Dikandani kali putrane, dikandani kali sing estri, ibu dikandani kali sing jaler. rasanya pripun? Cedek munisan, Rasanya madeg. Ya, tapi itu adalah oh, obat. Maka itu Ali bin Abi Thalib punya nasihat. Beliau radhiyallahu an Dikutip oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis beliau menyampaikan i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Ketahuilah kebenaran kau akan mengetahui ahlinya. Jadi kita ini diajak untuk mengenal kebenaran untuk ngilmu dengan itu kita bisa melihat oh ini benar, ini benar, itu benar dan seterusnya. Tapi kalau kita fokus pada figur nanti kebenaran itu menjadi bias kita nanti akan fanatik selain itu tidak benar ini tidak boleh, tidak boleh. Ya. Makanya tidak ada orang paling benar kecuali Nabi, selainnya berpotensi salah. Walaupun kita hormati karena mereka adalah ulama. Maka ketika Imam Malik memiliki gurunya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali, Imam Hambali gurunya Imam Bukhari, Imam Bukhari gurunya Imam Muslim, sanat itu terus menerus seperti itu. Imam Malik beliau berada di sisi kubur Nabi di Madinah. Kullun yukhad wa kullun masing-masing itu legal diambil ucapan, pendapat dan juga argumennya atau pernyataannya masing-masing legal pula ditolak ila sahib adal kober kecuali yang berada di kubur ini sini nih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wasalamuhu alaihi Bapak Ibu yang pertama membersihkan hati membersihkan diri agar kita bisa istiqomah dengan taubat yang kedua menguatkan akidah dengan tauhid ini yang kedua menguatkan akidah dengan tauhid sehingga istiqomah tauhid benar istiqomah syirik ini keliru tenan ya. istiqomah tauhid ini yang benar menguatkan iman dengan tauhid yang ketiga <clears throat> selalu taat Allah dan Rasul yang ketiga jadi dia itu lazim taat Allah taat Rasul ini berat jadi Rasul dawuh napa nggih nderek dalil, Allah firman napa nggih nderek ayat. Makanya fungsinya ngaji nata ati ngatur jiwa enten ayat enten hadis boten damel sombongan tapi untuk menambah ketakwa ketakwaan. Yang ketiga memiliki muraqabatullah memiliki muraqabatullah napa niku selalu merasa diawasi oleh Allah karena Allah itu punya nama rokib innallaha kana alaikum raqibah sebagaimana di akhir ayat pertama surat An-Nisa surat keempat innallaha kana alaikum raqibah Allah itu terhadap kalian mengawasi <clears throat> jadi muraqabatullah itu ya sulit kita harus belajar iman, kita belajar tauhid, tauhid ngenten asma wa sifat. Allah nggak ada nama-nama, Allah nggak ada perbuatan-perbuatan yang suci, yang agung sesuai dengan kebesarannya. Dengan itu kita bisa terus merasa bahwasanya kita ini diawasi. Bahkan Anas bin Malik itu ngutaken dalam hadisnya Imam Bukhari. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu di nomor 63. Disebutkan di bab muraqabah bab keempat. Ya. Dikatakan oleh Anas bin Malik, ada perbuatan yang kalian anggap mungkin sekecil sehelai rambut, tapi kami dulu di zaman Nabi menganggap seperti gunung kami khawatir binasa atau ketiban. Ya, makanya meremehkan dosa itu adalah sumber petaka. Sehingga para ulama itu membagi dosa besar kecil itu bukan untuk lek cilik nggak bawa apa Tapi menghukumi pelakunya karena dosa besar itu ada yang berpotensi mengeluarkan dari agama. Sehingga besar kalau datang ampunan Allah nggih selamat, kecil eh, diremehkan terus menerus nggih kata dari gunung, malah buatan selamat. Pilih pundi, besar mau kecil? Pak, Buatan pilih belas. Allah maghfir lana. nastafirullah tubuh ilai. Buatan usah pilih dosa nih, walaupun kadang itu soya dewin Yang kelima, agar kita istiqomah kita ini muhasabah ya, kita ini muhasabah introspeksi kita ngerayai piambak piambak, sila ini sering ngocong ya wa'i yang keenam agar kita istiqomah kita mujahadah kersani sakit istiqomah niku mujahadah mujahadah ini yang keenam napa niku mujahadah tenanan dari kata jada jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya. Lah tenanan mujadah yang paling susah niku mboten perang musuh kancani tapi perang musuh apa? Awak ini yang paling susah. Ya. Karena manusia itu punya hawa nafsu yang cenderung manja, pengen dituruti ngaleman. Ya. Berikutnya, kiat untuk mempertahankan istiqomah. Tadi agar kita bisa dapat istiqomah ada enam hal yang semuanya itu adalah pribadi yang kita olah sekarang kiat untuk bisa mempertahankan istiqomah artinya istiqomah kersan istiqomah ya. istiqomah agar kita bisa istiqo istiqomah ulama ngaturakan Bapak Ibu yang pertama kembali sebagaimana cara mendapatkan istiqomah agar kita bisa terus istiqomah dengan kita berakidah yang benar yaitu bertauhid ini yang pertama Yang kedua, kita ikhlas dalam amal dan menjadi makmum Nabi mutabaan derek. Karena amal itu diterima nggih Sehingga disebut ibadah keranten ridho dan cinta Allah. Berarti lek mboten nggih ibadah. La ibadah niku wajib untuk ikhlas diaturakan dumateng ngarsemuna Allah, wajib untuk mutaba'ah derek Nabi, dalan fikih derek na, Nabi. Yang ketiga, ini angel ini. Cara kita untuk mempertahankan istiqomah. Istiqomahnya istiqomah itu lazim sholat lima waktu. Terutama tepat waktu jamaah malih dan masjid menisan. Angel tenan. Tapi insya Allah ikhlas ini termasuk daerah basis yang jamaah tak kurang dari 50 orang setiap hari. Mudah-mudahan seperti itu terus. Ya Ustaz apalagi Sabtu Akad nih tambah ramai temen karena orang-orangnya ikhlas terus mutabaah ini masjidnya al ikhlas ikhlas buatan jenengan tapi buatan barang diomong nih ikhlas ini makanya Imam Asusi itu punya nasihat atau jangan al ikhlas faktuyuk fakturuk yatil ikhlas dalam tazkiyatun nufus dikutip ikhlas itu merasa belum ikhlas Faman syahada fi ya ikhlas bahwa yahtaju ila ikhlas. Orang yang melihat dia sudah ikhlas berarti ikhlasnya butuh ikhlas. Makanya direwangi ikhlas barang kadang nggih dereng pateke ikhlas. Ikhlas mau dereng. Ya, berusahalah ya. Kita ini berusaha, berusaha. Walaupun masih jauh dari kata ikhlas. Ikhlas niku lek cara dibatin mboten ketok-ketoken, dieling-eling malah lali. Nah dhewe ini sering ketok-ketoken geeling eling Ya. Contoh contoh kita ini kalau belanja berapapun ini lali Pak Ibu kurang karena rutinan bulanan bahkan pekanan tapi lek nggak amal mesti eling ini apa nggih nyemplungi jumatan sewu ngatain ya eling aja ini ya tapi lek tenamayana mriku enten acara sani 500 sik kurang sae sik tipis betul lah betul ya. nggak usah jauh-jauh ya. Adewi nah, ini lek damel ngiseni dompet damel jajan itu bensin golek kopi dan yang lain katakan 20 ribu kurang ya nah bensinnya pertama nih ya kurang 20 ribu ya. paling enggak 100 ya enggak enggak hitung puluh tapi lek damel kayak uang nyebrang nih pinggir jalan ngoten nih loh ngoten niku keprucut sing waya abu-abu kok sing hijau lek 20 tuh ini ya. aku biar tahu neng kono ya saya wis serasa tak kayak nih soalnya soalnya sekae 20000 Itulah manusia, manusia. Sulit kita ini. Ya. Kita ini su, sulit. Kalau nanti ngejak konco ya, mau yang Nanti enggak enggokan, kayak kayak nyep, nyebrang nih. Ya. Kemudian, nanti duit kulo, ya boh yang ngejak sama nih. Ternyata kartu duitnya. <laughs> Duitnya itu kan kartu, subhanallah. Ya. Sehingga jangan hati-hati masalah duit nih. Ya. Pindah tangan itu kadang jadi penyesalan, gini nabatan. Karena enggak ikhlas dari wong-wong ya. Sehingga duit ini sakit nggak ada ikhlas, nggak ada nggak ikhlas. Hati-hati. Ya. Sampai orang itu yang dongon itu nyon fulus, ya Allah fulus, ya Allah duit, ya Allah fulus ya. Yang benar itu ya Allah rezeki. Karena rezeki itu ndak harus duit. Kalau jenengan saat ini mungkin nggak punya penghasilan tapi awak sehat mangan enak rezeki Pak Ibu. Kalau nggak ada satu sewu saat ini kalian jenengan, tapi ilate pewait. Ya. Geobatnya kurang, ini apa nggih? Ya. belum tambal vitamin ya belum tambah lauh sing enak dan seterusnya makanya kesehatan ini wajib untuk kita suku syukuri yang keempat amar ma'ruf nahi mungkar ini juga dalam rangka mempertahankan istiqomah itu ya. karena orang yang amar ma'ruf nahi mungkar secara tidak langsung dia berusaha untuk menjadi teladan ya, berarti dia sudah berada di istiqomah yang kelima tidak lupa tolabul ilmi nyantri ngaji maos, ngaos, tanglet dan seterusnya. Bahkan kalau di rumah lihat rekaman, maos buku dan yang lain. Jadi jangan lupa patus ilmu. Ya. Sangune akhirat niku amal, takwa niku. Kersane amal bener, sangune ilmu. Ngene apa nggih? Sehingga ilmu itu asas segala sesuatu. Ya. Makanya keutamaan ilmu itu banyak sehingga dalam tazkiyatun nufus lek cara dulu ngaji suluk niku ulama selalu menyebut ikhlas keduanya ilmu kaidahnya seperti itu ikhlas baru kemudian il ilmu selanjutnya yang keenam takut kepada Allah yang keenam takut kepada Allah jadi dia ini memiliki khasyatullah perasaan yang diliputi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. sampai Imam Said bin Jubair rahmatullah alaih itu punya pernyataan ada pelaku maksiat masuk surga, ada orang beramal nyemplung merokok. Orang-orang bingung bertanya, apa maksud jenengan ulama? Maksudnya orang yang beramal masuk neraka karena dia tidak ikhlas sehingga dia tertipu oleh amalnya. Dan orang yang berbuat maksiat masuk surga, dia itu merasa takut kepada Allah kemudian tobat, Allah taufik, Allah mengampuni dosanya. Pilih pundi, maksiat apa amal? Nggih amal dengan rasa takut kepada kepada Allah. Jenengan nek ngaji kan milih wangel Bapak Ibu nggih. Tapi lek metu masjid isu-isu ngoten enten melijo milih ya. Kadang dinyang barang ya. Saya ingatkan ibu-ibu lek ngenyang pun teman-teman apalagi kalau harga pas. Bakul sayur niku datang ke komplek itu sudah rezeki sampai kompleknya dicing soalnya kabeh wong dong yang juk tambah barang misalkan ya niki nanti nggak didatangi melijo ya uangel blonjo kan ya yeah. angel ya. maka syukuri kehadirannya karena saya dulu punya cita-cita seperti itu ya walaupun kemudian berat sehingga saya tidak mampu mudah-mudahan Allah merahmati mereka saudara-saudara kita ini yang menghadirkan pemenuhan kebutuhan berupa peracangan atau sayur keliling Allahumma barik lahum fiti jarotihim Allahumma amin ngesaken ada cerita ya istri saya cerita enek wong ngenyangi kenemenan ya piye jadi 2000 no yang saya usiani ya Allah bingung golek susun sampai wis sampean sering bagulis seperti ini. dan istri saya satu turi aja sok ngenyang awakmu justru lek saya gak payu tukun tukuan nih tapi ya dino maksud saya seperti itu ya ya jarang saja ya mesakan kadang kita ini sudah ngaji ya tumbasnya nopo senjuk tambah Ya, betul nih. Ya, tumbas manisa kui lo tambahi berambang telu, kui lo kei lombok loro, kui lo tambahi bawang pre dan seterusnya ya. nggak nggak bayar ngesakan Ya. Belum lagi ngepreng ketika antri. Bolak-balik saya jadi korban sehingga kulo niki angel wis tumbas-tumbas. Sing wedok diaku aku mantu, kemudian sing lanang diaku aku mantu menisan. Ya. Sehingga itu ada ini sama nopo iki baru bareng ngoten ini nimbangi liyane modal buri sing ngantri ngaplo dan wingking ya. Selak sembahyang selak sholat dan yang lainnya. Sehingga ngesaken ya. Ini termasuk evaluasi kita ya. Baik. Yang ketujuh, agar kita bisa terus istiqomah, istiqomahnya istiqomah itu adalah menjaga pergaulan. Artinya kita selektif dalam berteman. Nopo Bapak Ibu, kita kenal siapapun itu legal bahkan kita punya urusan muamalah bisnis barang tapi untuk plek kita lihat kiranya siapa yang bermanfaat untuk agama lek salah sakit ngemutakan, lek leres sakit melaku bareng ini kucing dikonco ya. sehingga teman yang soleh itu penting makanya di banyak ayat Allah menyinggung hadis Nabi sendiri menyatakan dalam riwayat Imam Bukhari almaru ala dini khalilih Orang itu tergantung agama temennya. Sehingga mboten adoh tek-tekane kancane kados nopo Lah teman itu teman pergaulan, teman paling dekat dalam rumah tangga bojo. Ada orang berubah karena bojonya. Enten mboten? Makanya Nabi itu diingatkan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 28. Kalau jenengan yang biasa waos sok-sok hari Jumat. Surat 18 ayat 28 wasbir nafsaka ala ladhina ya yad'una rabbahum ila akhiril ayah. Allah diperintah Allah memerintahkan Nabi agar Nabi itu sabar tabah kekancan dengan orang yang gemar ibadah kepada Allah mengharap ridhonya pagi petang. Nabi dilarang untuk silau dengan urusan duniawi meninggalkan mereka karena kepincut duniawi mengikuti orang yang lalai dari Allah dan urusannya melalui batas naudzubillah sehingga mari kita guyub rukun dalam iman kemudian ada ayat kalau rada supi di surat Az-Zukhruf nih Pak. Surat yang ke-43. Ayatnya nomor 67. Ayat 67. Artinya monggo silahkan. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Nggih. Okay al akhila para kholil plek-plek sing paling plek sudah kesayangan sudah yauma idzin ing dalam dinane yang dimaksud hari kiamat nanti itu ba'duhum li ba'din adu sebagian dengan sebagian itu musuhan saling menyalahkan saling menghujat dan lain sebagainya lah kula jenengan mboten pengin makanya dalam iman dalam takwa kita ini berteman ilal mutakin kecuali orang bertak bertakwa kekancan lho mbiyen ngaji ndi oh no biar jamaan di kono dan seterusnya ya. mudah-mudahan yang seperti ini selalu menjadi identitas kita jangankan dalam urusan dunia eh, maaf dalam urusan agama dalam urusan dunia orang bisa menilai ada grup ini kelompok ini circle ini dan yang lain dengan tampilan ini dengan cekelan ini dan seterusnya itu orang bisa meni menilai mudah-mudahan kita kelompoknya orang bertak bertakwa yang kedelapan agar terus istiqomah kiatnya itu adalah selain kita dapat kemudian kita pertahankan menjaga hati dan anggota tubuh menjaga hati dan anggota tubuh artinya menjaga diri baik secara lahir dan batin secara batin hati kita kita jaga untuk terus husnudon menghindari hal-hal yang tercela dari yang ditimbulkan oleh kerentek hati yang sifatnya lahir niku nggih kata kula jenengan dalam lisan dalam tindakan dalam penglihatan dalam langkah dan yang lain selalu menjaga diri agar kita ini istiqomah ada orang salah langkah pertamanya riku suwe-suwe nggih akhirnya malah bablas istiqomah hilang ya sehingga rata-rata orang yang jatuh terperosok dalam dosa tiangi boten istiqomah niku karena sebab niku wau coba-coba salah pergaulan salah langkah sudah karena mboten dijogo awake. Ya. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Yang kesembilan Bapak Ibu, mewaspadai tipu daya setan. Yang kesembilan agar kita terus istiqomah jek mewaspadai tipu daya setan. Allah berulang kali berfirman dalam ayat innahu lakum aduwum mubin. Termasuk di Al-Baqarah 208 ini Surat kedua 208. Jadi setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tipu dayanya banyak. Segala bentuk yang dimurkai oleh Allah itu adalah tipu daya setan. Oleh setan dipasarkan, dikemas. Kemudian dikampanyekan di mana-mana. Nah, kulon jenengan biasa kepingin maka wajib untuk kita terus berlindung pada Allah dari setan. Ya. Banyak orang niki takut pada yang tidak kelihatan tapi mboten wedi kalih kemaksiatan atau oleh tipuan-tipuannya ini yang bahaya. Lah setan ini adalah makhluk yang memang punya kelebihan, kelebihannya mboten ketok. Cara ketok ngoten nggih, anu. Walaupun ada manusia yang setoniah punya sifat se setan. Jadi manusia itu memang punya kendala dua yang pertama dirinya sendiri yaitu nafsu karena nafsu itu manja. Makanya nafsu itu dibagi tiga. Ada yang mutmainah, nafsu yang tenang, yang baik. Ada nafsu yang lawamah, labil, gampang mencelah. Ada yang nafsu amarotun bisu. Nafsu ini ngejeng yang tidak-tidak. Pengennya dituruti terus Makanya dulu ada ulama sebutkan dalam kitab Lazatul Ibadah yang ngendikan asukul nafsi fi taatillah au ala taatillah wa yatabki walam masaqatuha wa yatathak Aku menundukkan nafsu untuk taat sampai nafsu nangis-nangis. Jadi nggih awake sing nangis. Tapi ketika sudah tunduk, dia tersenyum ketawa-ketawa dalam ketaatan. Sehingga perlu untuk kemudian kita ini mencoba atau berusaha ibadah sampai loro. Pengen nambah Bapak Ibu? soalnya lek mubah sampai loro kata maksiat sampai lorong ngenten tapi ibadah sampai loro jarang makanya Nabi dulu pernah memberikan contoh walaupun tidak melazim kepada umat hanya menghimbau Afdhalus salat tulul qiyam salat yang utama yang lama berdirinya sehingga Nabi itu jumeneng berdirinya lama dalam hadisnya Imam Muslim disebutkan oleh Aisyah sampai kakinya itu menjebrot kulon jenengan nek salat nanti sikile menjebrot kadang dawa titik bonus ne ya enten imam alif lam mim lho iki kok ngene imame ya atine ini wis enggak-enggak apalagi lek traweh favorite surat al ikhlas al kautsar al asr dan an nasr lek wis kul wallahu ahad ina toina wal asri atau idza jaa nasrullah ini imam yang memang nasional patut dipertahankan kalau perlu ngimami di seluruh tempat ya tapi lek sing model alif lamiman atau enggak enggak tabarokan seperti itu iki imam sing boten lumrah tapi imam bagaimanapun rezeki jangan pilih-pilih lek milih khusuk monggo tapi lek milih cepet mengke sing niku nggak cepet milih masjid liya ternyata jadwal riko, ora malah getun double ya karepe golek rezeki malah golek mo molo kan seperti itu ya eh, nikmati mawon imam sederhana nggih nikmat imam rodok dawa nggih nikmat ya imam dawa nemen nggih niku nikmat walaupun kadang saya anggap uji ujian Makanya kadang enten sing komburi niku walat dolin lagi gabung. Ya. Soalnya imamnya suwi. Dan malih tingak-tinguk jam digital ya, dan seterusnya. Ya. Jadi imam itu serba ewoh pekewoh nggih. Kula nggih tobat nggih angel dadi imam niku. Karepe jamaah niku cepet nggih, karepe takmir niku suwi ya. Takmire kadung ini. kok cepet nggih gelo jamaah niku sing menjadi stakeholder atau pak anunya publiknya mungkin lek dipimpin suwi nggih gelo ya repot ya re repot baik jadi yang pertama kendala kita itu adalah anak ah, nafsu tadi yang kedua Bu eksternalnya ada setan itu ya. baik dari bangsa bangsa jin yang tidak kelihatan maupun manusia yang sifatnya setoniah ya, itu adalah kendala Naudzubillah Yang ke-10. Ya. Yang ke-10 yang terakhir istiqomahnya kita untuk istiqomah artinya mempertahankan istiqomah itu adalah banyak zikir juga doa. Zikir yang lazim dengan lisan tindakan kita akan ikut zikir karena hati kita selalu emut datang Allah. Doa kita yang tidak pedot doa yang tulus mohon istiqomah diantaranya banyak ya. contoh ada doa yang dikenal sudah kadang dibaca oleh sebagian khotib ketika khutbah doa ini diriwayatkan oleh Imam Sunan dan Imam Ahmad dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengajari ya mukallibal kulub sabit kolbi ala dinik cekak nih gitu hitungan nih Ya mukolibal kulub duhai Allah Tuhan pangeran yang membolak balikan hati sabit panjenengan tetapkan kolbi manah kulati hati kulo ala dinik yang dalam Islam agama ini kesan istiqomah buatan maksiat apalagi sampai murtad naudzubillah ya saya dikti ya mukolibal kulub monggo sabit kolbi ala dinik Allahumma amin menggandengi doa ini ada riwayat Allahumma musarifal kulub sarif kulubana ila ta'atik Ya Allah yang memalingkan hati palingkan hati kami pada ketaatan padamu begitu Allahumma silahkan musarrifal kulub sarif kulubana ila ta'atik yeah. Ada lagi doa yang nggak ada riwayatnya tapi viral ulama sering menggunakan. Lau Laumarinal haqqa haqqa warzuqna tibah wanina batila batila warzuqna tinabah. Mohon petunjuk. Ya, yang benar agar di munculkan benar agar bisa diikuti yang salah agar dimunculkan salah agar bisa dijauh dijauh ada lagi di ayat Ali Imran surat yang ketiga ayat awal-awal ayat 8 nah ini Uwaib dan bersani Ali Imran ayat 8 Surat ketiga ayat 8 Langsung monggo diartikan Mereka berdoa Ya roh kami Janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah kau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu sesungguhnya engkau maha pemberi. Okay. Doa ini juga penting. Khotib banyak yang baca ketika khutbah. Rabbana ya Tuhan kami la tuzik kulubana jangan kau palingkan hati kami badait hadaitana setelah kau berikan petunjuk pada kami artinya ya Allah jangan kau rubah hati ini kau rubah pada kesalahan kesesatan kemaksiatan dan yang lain setelah hadir petunjuk ya makanya petunjuk itu mahal Petunjuk yang paling mahliku itu taufik. Kalau irsat keterangan siapapun dapat enten ayat, enten hadis, enten ilmu, enten agama, enten ceramah, enten khutbah sampai. Tapi untuk taufik prerogatif Allah. Eksekusi hati orang yang tahu untuk bisa kalau tuntutan diwujudkan, kalau larangan ditinggalkan. Niku mahal. ihdina suratul mustaqim. Kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Makanya dalam urusan hidayah kita nggak boleh bermain-main. Nabi Musa mengingatkan Bani Israel pada surat Sof Bapak Ibu. Surat 60 1 simak. Surat Sof surat 61. ayatnya ayat nomor 5 ayat nomor 5 surat Sof surat 61 yang biasa nih monggo artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya wahai kaumku mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. enggak Okay kadang kesempatan itu sepindah tok hidayah niku ah, awis pun saged ditumbas ya Nabi Musa mengingatkan Bani Israel Wa'id kola nalikane ngucap Musa kanjeng Nabi Musa Ikaumi marang kaumi Bani Israel ya kaumi kaumku lima tu'zunani kenapa kau menyakitiku Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahal kalian paham aku ini rasul utusan Allah untuk kalian. Hingga Bani Israil itu lama panjenengan. Ya, nyakiti bahkan ada yang membunuh bareng. Ya. Nah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari menyakiti atau minimal bermaksiat pada utusannya. Makanya Kanjeng Nabi ini kita makmumi terus. Kita ini makmumnya Kanjeng Nabi. Derek kemudian. Selanjutnya Allah menegaskan falam mazahu azagallahu qulubahum. Yang melenceng sedikit saja Allah pelencengkan, Allah palingkan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu tidak akan berikan petunjuk hidayah taufiknya kepada orang-orang fasik yang senang dosa, senang menyimpang. Makanya senada dengan ayat 8 surat Ali Imran tadi. Hablana min azwajina wa dzurriyyati uh, eh, la bana ba'da id hadaitana wa hablana miladunka rahmah innaka antal wahhab Mohon kepada Allah agar tidak dipalingkan setelah diberikan petunjuk dan mohon anugerah dari sisinya dan rahmat dari sisinya anak Allah itu pemberi anu, anugerah Al-Wahhab zat yang memberikan anugerah sehingga anugerah itu disebut mauhibah ya anugerah itu disebut mauhibah Allahumma hadina siratal mustaqim Allahumma ja'alna minal mustaqimin wa ja'alna min ibadi salihin. Bapak Ibu Wawasan hadis ke-21 kita usaikan Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat Utamanya kami ini menjadi ganjaran Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus Sampai mudah untuk mengamalkan tuntutan dalam agama Dan meninggalkan yang menjadi larangannya Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan oleh Allah di akhirat di tempat yang sama sakit Pulau panjenengan dados tonggo dan swargi Allahumma amin Allahumma ja'al jama'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafaruma suma, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal dan ngaji kita malam hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq liaqwamit thoriq. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.